Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan Bapak siapa? Dengan Abu Haris dari Bogor. Bapak Abu Haris dari Bogor. Gimana Pak? Paswanya Pak terlebih dahulu. al bajah Ivi dan Radibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Pak, baik untuk pertanyaan silahkan langsung ke Bu ya Pak. Iya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya yang saya muliakan. Amin ya Rabbi. Semoga kesejahteraan dan kesehatan selalu amin, untuk Buya dan amin. keluarga. Amin ya Rabbi. Amin. Uh, Buya, saya pernah dengar salah satu ustadz yang cukup terkenal di kelompok sebelah yang suka uh, menyebarkan fitnah Buya ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya wali songo itu tidak ada karena tidak pernah mengarang buku. Tidak karena, ada. <laughs> Ya, Wali Songo tidak ada karena tidak pernah mengarang buku, jadi tidak ada buktinya katanya. Jadi berita itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi seolah-olah mereka mengatakan berdasarnya Wali Songo itu karena hanya buku saja, karena nggak ngarang, pernah mengarang buku, jadi tidak ada, nggak ada buktinya. Baik. Itu bu ya. Belajar bu ya pertanyaannya. Baik, sederhana. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ketemu orang tersebut enak. Saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia apa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 yang tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manu, manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak. Ayo, yang mengatakan tidak ada wali songo itu. Mbahmu yang masukkan Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang. Bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam masuk Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka ya buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan melalui Songo sudah masyur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang masukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Eh, Ente, Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam. Ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke Pantai Pasai, dan apa, uh, Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja, bagaimana? Dan kuburnya ada. Dan Alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang Eh, eh, mbahnya masuk Islam mbahnya siapa yang masukkan apa mbahnya dia itu masuk enggak anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ketujuh siapa yang masukkan pakai karangan kitab mbahnya dulu itu orang membuat fitnah ada kedengkian kepada ulama jauh daripada ulama bukan saja Indonesia lihat tempat-tempat yang lain dimasuk eh, orang-orang ulama masukkan Islam tidak harus mengarang buku mengarang kitab dan Alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama. nggak punya karangan kita banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan bukan ukuran karangan kitab. Dan bukan kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap. Tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita. Dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu. Sampai dikatakan abad keempat Hijriah. Masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi Alaihi Wasallam, Pada zaman Nabi Alaihi Wasallam, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan bahasanya sampai ke wak-wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di apa sahabat Nabi pada itu. Apakah perlu Anda apakah bertanya mana bukunya harus begitu? Enggak ketemu. Sebenarnya Anda kini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang pasken kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana kalau dia bisa ngomong itu, Itu ada ngomong lantur, cuman biasanya mengahli fitnah, punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. <laughs> Karena ada fitnah. Dan Alhamdulillah Wali Songo itu, keberkahan beliau-beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan. Besanan dengan raja, menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu Apakah bohong? Enggak pernah Raja Majapahit itu ada. Enggak pernah ada Raja eh, Kerajaan Sriwijaya itu ada. Enggak pernah eh, dinasti Sailendra itu ada. Enggak pernah lah itu. Anda baca sejarah. Itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu. Siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Lu bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka. Mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para wali songo. Yang punya keterikatan dengan wali songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk ke kilo setahun yang lalu, seratus tahun yang lalu loh. Tahun 1111 Hijriah itu loh mulai dari Arab, negeri Arab, ada mujaddid, pembersih, akidah baru nyebarkan ke Indonesia ke ini. Wah, itu maksudnya. Ente akhir zaman, jangan sok ngaku. Akhir zaman mau tak akhir jidan lagi itu akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia sudah dari masa ke masa, sudah lama sekali dan Wali Songo adalah benar adanya dan nasab mereka juga sangat jelas dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa orang akhir zaman Indonesia ini siapa kan begitu baik biasanya dia penulis ya penulis terus tulisannya nyaci maki orang kemudian kalau pengen mengatakan orang bodoh nggak punya tulisan subhanallah ada orang yu'allifur rijal orang mencetak rijal orang-orang besar Sampai dikatakan seperti Al-Imam Habib Abdullah Asyatiri. Tidak usah jauh-jauh. Imam Abdullah Asyatiri, beliau ada seorang alim besar yang ada di Tarim. Enggak punya banyak karangan. Bahkan mungkin sangat sedikit. Tapi punya murid karangannya adalah berjilid-jilid. Apakah kita katakan beliau adalah bodoh? Innalillah. Baru meninggal beberapa belum lama artinya. Ayahanda daripada Habib Salim Asyatiri. As tapi sampai hari ini kita ngelihat muridnya ulama ngarang kitab dan sebagainya. Apakah wah dia nggak ngerti, bukan juru dakwah mau dia ngarang kitab. Kok hujah ngarang kitab? Nah, Baik. Semoga Allah mengampuni semua dan berikan hidayah kepada semuanya. Allah a'lam bishawab.